والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Dalam surat ini, 10 ayat yang pertama kita ambil, insya Allah pada malam ini. Allah subhanahu wa ta'ala pada 6 ayat yang pertama, atau bahkan 7 ayat yang pertama, bersumpah dengan ayat-ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah taala, "Aqsama ta'ala bihadhihi al-ayat al-'azimah 'ala an-nafsi al-muflihah wa ghairiha min an-nufus al-fajirah." Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ayat-ayat ini bersumpah dengan ayat-ayat yang agung ini atas jiwa yang berbahagia. Jiwa yang akan mendapatkan kebahagiaan dan yang lainnya dari jiwa-jiwa yang fajir. Faqala wa Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi wa duhaha demi matahari ai nuraha wa naf'aha as-sadira minha yaitu yang dimaksud dengan sumpah ini adalah cahayanya kemudian manfaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengannya manfaat yang muncul dengan matahari tersebut sehingga manusia bisa beraktivitas di kehidupan dunia ini di siang harinya. Wal qamari idza talaha dan demi bulan ketika mengiringinya. Setelah matahari tenggelam diiringi, diiringi dengan munculnya bulan. Aita bi'aha fil manazili wan nur mengikutinya yaitu mengikuti matahari di tempat-tempatnya dan pada cahayanya. Wa hari idza jallaha dan demi waktu siang. Ai jalla ma ala wajhil ard wa awdahahu. Ya. Ketika dia memperjelas apa-apa yang ada di muka bumi ini. Sehingga dengan waktu siang tersebut semuanya apa jelas terlihat. Walaili idza yakshaha dan demi malam ketika telah meliputinya. Ayaksha wajhal ard menutupi muka bumi ini, ya, meliputi bumi ini dengan kegelapannya fayakunu ma 'alaiha mudliman maka jadilah apa-apa yang ada di muka bumi tersebut gelap fata'akubuz zulmati wadh wa syamsi wal qamari 'ala hadzal 'alam bintizamin wa itqanin wa qiyamin li masalihil ibad akbaru dalilin ala anna Allah bi kulli syai'in alim wa ala kulli syai'in qadir maka beriringannya antara kegelapan dan cahaya. Demikian pula matahari dan bulan yang ada di alam ini secara teratur dan memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala merupakan dalil terbesar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu dan maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annahul ma'budu wahdah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Alladhi kullu ma'budin siwahu batilun. Yang semua hal-hal yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang diibadai yang hak. Dan apa-apa yang diibadai selainnya adalah batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ayat-ayat kauniyahnya untuk menetapkan tentang uluhiyahnya bahwasanya zat yang mengatur matahari, mengatur bulan, mengatur siang dan malam itu adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Allah kemudian berfirman, "Was-sama'i wa ma banaha." Qala Sa'di rahimahullahu taala, "Yuhtamalu annama mausulah." fayakunul iqsamu bis sama'i wa baniha wa huwa Allah taala. Paham ini? Telah kita lewati yang seperti ini pada ayat apa? Hmm? Yang terjadi perselisihan pada ma. hmm? Apa bunyinya? Siapa yang ingat? Apa? Wa mana? Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Wa khalaqal wal unsa. Pada ayat tersebut ada dua kemungkinan, ma mausulah dan ma masdariyah. Pada ayat ini juga. Ya. Yang pertama berarti maknanya wasamai walladzi banaha. Karena ma mausulah Berarti pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit demi langit dan demi zat yang telah membangun langit tersebut, telah menciptakan langit tersebut. Fayakunul iksamu bis sama'i wa baniha. Maka dengan ini maknanya bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan bersumpah dengan zat yang telah membangunnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala wa yuhtamalu annaha masdariyah. Dan kemungkinan yang kedua bahwasanya ma itu masdariyah. Fayakunul iqsamu bis sama'i wa bunyaniha alladhi huwa ghayatu ma yuqaddaru al ihkami wal itqani wal ihsan. Kemungkinan yang kedua bahwasanya ma adalah masdariyah. Sehingga jika kita katakan ma dalam wa ma banaha itu masdariyah, maka maknanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit was-sama'i. Wa ma banaha berarti apa? wa bunyaniha. Was-sama'i wa bunyaniha. Ya, demi langit dan ya, bangunan-bangunan bangunan-bangunan di langit tersebut yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Karena langit ikhwani fillah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia kokoh ya, di atas dalam keadaan tidak bertiang. Fayakunul iqsamu bis sama'i wa bunyaniha alladhi huwa ghayatu ma yuqaddaru minal ihkami wal itqani wal ihsan. Ya sehingga bersumpah dengan langit dan bangunan-bangunannya yang merupakan puncak apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dalam keadaan sangat kuat dalam keadaan mungkin dan sangat bagus. Wa nahu hadza wal ardi wa Dan yang seperti ini ya, juga kita katakan pada firman Allah Subhanahu wa taala wal ardi wa ma tahaha. Berarti bagaimana maknanya? Makna pada wal ardi wa ma tahaha ada dua kemungkinan. Yang pertama bahwasanya wa ma tahaha adalah ma mausulah. Berarti maknanya bagaimana Abu Abdullah? Bumi dan siapa? Zat yang telah meluaskan bumi tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti pertama bersumpah dengan bumi dan yang kedua bersumpah dengan zatnya sendiri. Nah. Kemudian yang kedua, bagaimana jadinya Fauzan? Kemungkinan yang kedua ya dan apa apa yang di dalamnya. Nah, ya. Bersumpah dengan bumi dan apa? perluasannya. Ya bersumpah dengan bumi dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang telah meluaskan bumi tersebut. Qala sa'di ay maddaha wa wassa'aha, yaitu menghamparkannya dan meluaskannya. Fatamakkana al-khalqu wa hina idzin min al-intifa'i biha bi jami'i aujuhil intifa'. Sehingga para makhluk seketika itu bisa mengambil manfaat dari bumi dengan berbagai macam bentuk pengambilan manfaat setelah Allah hamparkan dan luaskan bumi tersebut. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan enam perkara. Empat perkara yang pertama berhubungan dengan sinar berupa matahari dan bulan. Kemudian siang dan malam. Kemudian yang kelima dan keenam, langit serta zat yang menciptakannya atau langit beserta bangunan-bangunannya. Kemudian pada ayat keenam bersumpah dengan bumi beserta zat yang telah meluaskannya yaitu Allah Subhanahu wa taala semata atau bersumpah dengan bumi dan perluasan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan di bumi tersebut. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawaha." Qala Sa'di rahimahullahu taala, "Yahtamalu anna al-murad wa nafsi sa'iril makhluqat al-hayawaniyah." Kemungkinan pertama, ya, bahwasanya yang diinginkan dengan wanafsin dalam ayat ini adalah wanafsi sa'idul makhlukat. Jiwa semua makhluk al-hayawaniyah yang mempunyai nyawa. Kama yu'ayidu hadzal umum. Sebagaimana keumuman ayat ini telah menguatkan kemungkinan pertama ini. Wa yuhtamalu annal iksama binasil insani al-mukallaf. Dan kemungkinan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa manusia yang mukallaf. Bidalil lima ya'ti ba'dah. Dengan dalil ayat yang akan datang setelahnya. Kalau tadi kemungkinan pertama berdalil dengan apa? berdalil dengan keumuman lafaz. Adapun kemungkinan kedua ini berdalil dengan siap, ya, berdalil dengan konteks ayat. Karena setelahnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang manusia. Wa ala kullin akan tapi ya yang penting dalam perkara ini fannasu ayatun kabiratun min ayatihi allati yahikul iksamu biha. Bahwasanya jiwa ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Di antara ayat-ayatnya yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Kenapa? Fa innaha fi fi ghayatil lutfi wal khiffah. Karena sungguhnya jiwa itu ya, ada dalam keadaan sangat halus dan sangat ringan. Siapa yang bisa menyentuh jiwa? Siapa yang bisa merasakannya? Zat yang para manusia itu tidak mampu untuk menjangkaunya dengan peralatan mereka. Syariatut tanakkuli wal harakati wat taghayyur sangat cepat untuk berubah-ubah cepat bergerak, berpindah-pindah, serta cepat untuk terkena pengaruh dari sekelilingnya. Wal infialat an-nafsiyah al hami wal iradati wal kosti wal hubbi wal buk. Dan sangat cepat melakukan hal-hal yang berhubungan dengan jiwa tersebut berupa kesedihan, keinginan, mempunyai maksud maksud tertentu yang senantiasa berubah-ubah keinginannya, kecintaan serta kebencian. Jiwa yang sangat mudah dalam melakukan hal-hal tersebut. Dalam beberapa detik saja, seorang bisa berubah-ubah dari keadaan satu ke keadaan yang lain pada jiwanya itu. Wahyallati laulaha lakanal badanu timsalin la yaitu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang kalau bukan karenanya maka badan ini hanyalah seperti apa? Seperti patung yang tidak mempunyai manfaat sedikit pun. Wa ala ma hiya alaihi ayatun Maka penyempurnaan Allah Subhanahu wa taala Penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu merupakan ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Oleh karena itu Allah bersumpah di sini wa nafsi wa ma Demi jiwa telah disempurnakan penciptaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan ayat ayat yang agung tersebut berfirman qad aflaha man zakkaha ini hal yang ingin Allah Subhanahu wa taala sumpahkan sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa tersebut Jadi bersumpah dengan banyak sekali ayat yang disebutkan dari ayat 1 sampai ke 8. Untuk bersumpah bahwasanya orang-orang yang mensucikan jiwanya itu adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Taib yang ke-8 belum dibaca ya. wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hmm. Di sini Allah, di sini As-Sa'di tidak menafsirkan ayat yang ke-8. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan tapi sudah beliau terangkan secara umum ketika menerangkan wa nafsi wa ma sawaha wa wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala menginhamkan kepada jiwa tersebut ya, baik itu perbuatan yang fajir maupun yang baik ya, fujuraha wa taqwaha. Yang fajirnya atau yang takwanya dari jiwa-jiwa tersebut. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang membimbingnya jiwa-jiwa menjadi jiwa-jiwa yang buruk, Allah yang telah mengaturnya. Demikian pula untuk menjadi jiwa yang baik, jiwa yang bertakwa, Allah pula yang mengaturnya, yang memberikan ilham, memberikan hidayah kepadanya. Sehingga hendaknya seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jiwa yang bertakwa. Karena hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah. Kemudian dalam ayat ke-9 Allah berfirman qad aflaha man zakkaha. Ai tahhara nafsahu minadh-dhunubi wa naqqaha minal uyub yaitu dia mensucikan jiwanya dari dosa-dosa. Wanakah minal uyub dan membersihkan jiwa tersebut dari kejelekan-kejelekan, dari aib-aib. Warakah bita'atillah meninggikan, menaikkan jiwa tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa 'allaha bila ilmin nafi' wal amalin saleh dan meninggikan jiwa tersebut dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dari sini kita ketahui ikhwani fillah bahwasanya seorang yang ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya senantiasa melakukan tazkiyah, melakukan pembersihan terhadap jiwanya, membersihkan dari dosa-dosa dan membersihkan dari berbagai macam kekurangan-kekurangan dan menaikkan jiwa tersebut dengan ketaatan pada Allah dan dengan ilmu yang bermanfaat serta amal yang saleh. Karena memang yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah satu perkara ini, yaitu jiwa seseorang. Itulah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memusatkan perhatiannya, bukan kepada bentuk-bentuk tubuhnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yang dulu ila kulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, bentuk-bentuk kalian. Akan tapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Kalau Allah Ta'ala khaba man Dan sungguh celaka orang yang mengotorinya ay akhfa nafsahul karimah allati laysat haqiqatan fi biqam'iha wa ikhfa'iha bit tadannus war razail bitadannus warrazail wadunuwi minal uyubi dhunub yaitu dia menyembunyikan jiwanya yang mulia tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sebaik-baiknya dengan apa? Dengan mengotorinya. Mengotori dengan berbagai macam kejelekan, perbuatan-perbuatan yang hina, dan mendekatkannya kepada aib-aib serta dosa-dosa. Wa tarki ma yukammiluha wa yunammiha dan meninggalkan apa-apa yang menjadikan jiwa tadi menjadi sempurna dan berkembang. Dia meninggalkan perkara-perkara yang bisa menyempurnakan jiwa tersebut dan bisa meninggikan jiwa tersebut wasti'mali ma yushinuha wa yudassiha dan melakukan hal-hal yang menjelekkan jiwa tersebut dan mengotorinya. Jadi untuk dua perkara ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat kauniyahnya, ayat-ayat yang agung yang tidak ada satupun dari makhluk di dunia ini bisa mencapainya untuk menerangkan bahwasanya orang-orang yang mensucikan jiwanya itu adalah orang-orang yang berbahagia, adapun orang-orang yang mengotori jiwanya adalah orang-orang yang celaka. saya kita cukupkan sekian untuk pelajaran tafsir malam.